Fikhul asma'il husna Walillahil asma'ul husna Fad'uuhu biha Doanya para nabi alaihi wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi menggunakan nama, nama Allah Ar-Rabb ini atau Rabbana misalnya Rabb kami wahai Rabb Penjelasan nama-nama Allah yang mulia.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 Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa senantiasa istiqomah di atas kebaikan agamanya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk meraih kemuliaan dan kebaikan yang dijadikannya bagi orang-orang yang beriman dan taat kepadanya. Alhamdulillah Ikhwatal Islam kaum muslimin rahimakumullah Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk <clears throat> bertemu kembali di majelis ilmu yang agung yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memahami dan mengamalkan petunjuknya. Kita kembali bertemu dalam kajian agung membahas tentang ilmu yang paling agung dalam Islam secara mutlak yaitu pemahaman nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, maha sempurna. Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, saya tertarik untuk menyampaikan sebuah pembahasan yang disebutkan dalam kitab Fikih Al-Asma'il Husna yang menjadi rujukan kita dalam kajian tentang pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah ini yaitu pembahasan yang berhubungan dengan apa ini Uh, bagaimana kita mengambil faedah dari kajian pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah secara umum. Pembahasan ini sebenarnya sering saya isyaratkan di sela-sela kajian kita waktu saya membahas setelah saya menjelaskan tentang makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah pernah kita kaji. Kemudian di situ saya sebutkan penjabarannya, kemudian faedahnya terhadap keimanan faedahnya terhadap keimanan. Jadi, di sela-sela kajian kita sering ada isyarat ini, yang ini tentu saja bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa faedah terbesar dari mempelajari ilmu yang agung ini adalah untuk merubah dan menyempurnakan kebaikan dalam diri kita, menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Nah di kitab ini di antara pembahasan umum yang disampaikan oleh penulis Syekh Abdul Razak Al-Badar Hafidhullah Ta'ala adalah ada sebuah pembahasan yang beliau beri judul Iktidau asma'illahi li'athariha minal ubudiyati Kandungan atau konsekuensi memahami nama-nama dan memahami nama-nama Allah, kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dalam pengaruhnya terhadap penghambaan diri. Pengaruhnya terhadap menyempurnakan ketaatan seorang hamba lahir dan batin. Menyempurnakan unsur-unsur penghambaan diri dalam diri seorang hamba lahir dan batin. Maksudnya, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Inilah cara untuk menyempurnakan keikhlasan dalam diri kita, menyempurnakan rasa takut kepada Allah, pengharapan, merasa selalu dalam pengawasannya, takut kepadanya baik dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain, rasa malu untuk melakukan perbuatan buruk di hadapannya, dan jenis-jenis penghambaan diri yang lainnya, sifat-sifat mulia lainnya kedudukan-kedudukan tinggi dalam Islam, dalam Islam yang lainnya. Ini saya ingin bahas lagi, meskipun di sela-sela kajian sudah sering saya isyaratkan, karena pentingnya, dan karena memang ini tujuan dan inti dari kajian kita. Artinya kalau kita hanya mempelajari ini cuma sekedar menjadi wawasan biasa, menjadi pengetahuan biasa atau sekedar menjadi sebagaimana ucapan sebagian orang yang ketika sudah belajar dia mengatakan ah saya sudah pernah ikut kajian tersebut ah saya sudah pernah menamatkan kitab itu oh saya juga sudah pernah baca saya punya terjemahan di rumahnya kalau cuma sekedar menjadi ini maka subhanallah apa gunanya kita belajar ilmu yang paling agung ini subhanallah apa faedahnya Ilmu ini disebut sebagai ilmu yang paling agung dalam Islam secara mutlak. Bahkan sudah kita bahas, inilah petunjuk terbesar yang paling dominan yang disebutkan dalam Al-Quran. Pembahasan atau penjelasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka, kalau ini hanya membuahkan pengetahuan saja, tidak memberikan pengaruh dalam merubah diri kita, berarti ada halal ada kerusakan yang terjadi dalam diri kita atau dalam cara kita memahami memasukkan pemahaman yang hak yang agung ini ke dalam hati kita ini yang perlu kita koreksi kalau ternyata setelah kita belajar perubahan yang kita rasakan dalam diri kita tidak tidak begitu besar atau bahkan mungkin hanya sekedar menjadi sebuah wawasan catatan yang pernah kita tulis atau kajian yang pernah kita dengarkan tapi tidak ada pengaruhnya pengaruh positifnya dalam merubah kita menjadi menjadi lebih baik. Nah, di sini saya ingatkan bahwa yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, berkali-kali saya jelaskan bahwa ini adalah ilmu yang paling agung secara mutlak bahkan bisa disebut sebagai pintu utama untuk meraih semua kesempurnaan dan kemuliaan dalam agama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga pernah saya nukilkan dalam kitab beliau pernah mengatakan Asairu ilallahi min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab wa sahibuhu Qad siqat as-sa'adatu wa huwa mustalkin ala firashihi min ghairi ta'abin wala makdud. Berjalan menuju Allah melalui pintu ilmu memahami nama-nama dan sifat-sifatnya, maka keadaannya sangat luar biasa dan pembukaan pintu-pintu hidayah melalui jalan ini itu sangat besar. Sehingga Orang yang melakukan ini, dia akan mudah untuk meraih berbagai macam keutamaan dan ke kemuliaan di sisi Allah dalam keadaan dia tidak perlu berpayah-payah, dalam keadaan dia berbaring di tempat tidurnya merenungkan kandungan makna nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa perlu bersusah payah dan tanpa perlu melakukan pekerjaan yang berat. Maka ini kalau disertai dengan perenungan disertai dengan pemahaman yang benar akan menghasilkan kedudukan yang demikian tinggi. Di tempat lain Ibnu Qayyim juga rahimahullah taala mengatakan akmalun nasi ubudiyatan al muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah yang beribadah kepadanya dengan semua kandungan pemahaman nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dipahami oleh manusia. Ini ma'rifatullah yang benar. Tapi ada pengenalan Allah yang hanya bersifat umum yang hal ini juga dimiliki oleh orang-orang yang buruk. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan bahwa ma'rifatullah itu terbagi dua. Yang pertama, ma'rifatu ikrar. Sekedar mengakui. Oh Allah itu menciptakan manusia. Allah itu yang memberikan rezeki kepada manusia. Allah itu yang mengatur alam semesta. Jadi sekedar pengakuan tapi tidak menimbulkan pengaruh atau ketundukan dalam hatinya tidak melahirkan penghambaan diri, ketakutan dalam dirinya. Ini kata beliau, "Ishtaraka fiha nasul barru wal fajiru wal muti'u wal asi." Kalau cuma mengenal Allah dengan bentuk seperti ini, semua orang memilikinya. Yang taat maupun yang sering berbuat maksiat. Ya, orang yang apa ini memiliki ilmu maupun tidak memiliki ilmu, masing-masing manusia punya fitrah. Dengan apa ini? Yang terarah kepada pengakuan. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengakui sifat-sifat umum, seperti menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, dan yang lainnya. Ini tidak dipuji, karena merupakan perkara yang dimiliki oleh semua manusia. <clears throat> Adapun yang kedua, adalah ma'rifatun tujibul haya minhu wal mahabbata lahu wa ta'allukal qalbi bihi wa syauqa ila liqa'i wa khasyatahu wal inabatu ilaihi wal unsa bihi wal firara minal khalqi ilaihi nah ini yang terpuji mengenal Allah yang melahirkan dalam hati seorang hamba perasaan malu ketika berbuat buruk di hadapannya Malu sudah sekian diberi banyak nikmat, tapi kita tidak membalas nikmat tersebut dengan balasan yang sesuai. Tidak mensyukurinya. Tidak kemudian malah apa ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada ta ketaatan kita. Kita justru yang butuh kepada kepada kebaikan tersebut. Melahirkan rasa malu dalam diri. Rasa cinta kepadanya ketergantungan hati kepadanya, rindu untuk bertemu dengannya, rasa takut selalu kembali kepadanya, merasa bahagia ketika menyebut namanya, dan berpaling dari segala makhluk untuk semata-mata bersandar kepadanya. Inilah ma'rifatullah yang dipuji. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Allah dengan memahami nama-nama dan sifat-sifatnya dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pemahaman tersebut berusaha untuk dimasukkan ke dalam hatinya, berusaha untuk dijadikan sebagai pengisi hatinya yang memenuhi jiwanya, yang dengan ini akan merubah dirinya, akan memperbaiki keadaannya sedikit demi sedikit untuk meraih kedudukan-kedudukan yang mulia, kedudukan-kedudukan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ya ikhwatal Islam? Maksudnya kalau kita sudah belajar, maka tidak berhenti sampai di situ. Butuh ada pengulangan, butuh ada murojaah, butuh ada perenungan. Kita merenung kembali yang dengan perenungan inilah akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Kita merenungkan, kita baca Al-Quran. Yang di situ kita akan dapatkan bukti-bukti, kita akan dapatkan contoh-contoh yang menggambarkan tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian kandungan makna tersebut kita resapi, kita masukkan dalam diri kita. Inilah yang akan merubah diri kita Inilah yang akan merubah ikhlas kita yang tadinya belum sempurna. Rasa malu kita kepada Allah yang tadinya masih setengah, setengah. Rasa takut, pengharapan, penyandaran diri kepada Allah. Setelah kita baca bukti-bukti kebesarannya, bukti-bukti kemahakuasaannya, bahwa hanya dialah yang mampu memberikan manfaat kepada manusia, hanya dialah yang mampu mencegah keburukan. Maka inilah yang akan menjadikan seseorang itu mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Apalagi jelas Al-Quran yang tujuannya adalah untuk direnungkan oleh manusia. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah yang diberkahi Tujuannya agar manusia merenungkan kandungan artinya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Ini perenungan Al-Quran yang paling besar. Memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mayoritas petunjuknya adalah mayoritas petunjuk Al-Quran adalah membahas masalah ini. Seperti ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Wal Qur'anu fihi Wal, Qur'anu fihi min dzikril asma'i wa asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wa syurbi wan nikahi fil jannah. Wal ayatul mutadhamminatu li dzikril asma'i wa sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan, terdapat penjabaran tentang makna nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah yang lebih banyak dari pembahasan-pembahasan masalah lain sampai pun pembahasan tentang janji kenikmatan di sorga, di sorga berupa makanan dan minuman di sorga, pernikahan di sorga. Bahkan kata beliau ayat-ayat yang mengandung penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keimanan terhadap hari akhir. Padahal iman terhadap hari akhir begitu besar pengaruhnya terhadap keimanan. Merupakan motivasi besar untuk membuat manusia semangat dalam menjalankan dan bersabar dalam kehidupan di dunia. Tapi ternyata pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih agung lagi pengaruhnya. Lebih besar lagi kedudukannya. Lebih mulia lagi kebaikannya dalam menyempurnakan keimanan seorang hamba dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini <clears throat> yang ingin kita raih, yang ingin kita tuju. Jadi bukan cuma sekedar belajar. Bagaimana? Coba kita bisa bayangkan ya. <clears throat> Ayat-ayat tentang ma'ad, hari kebangkitan, hari kiamat, kenikmatan di sorga. Kalau kita baca, di sorga ada kenikmatan yang begitu tinggi melebihi apa yang ini <clears throat> jelas jauh melebihi segala sesuatu yang ada di dunia. Ada bidadari di sorga, bagi yang perempuan juga mendapatkan pasangan yang terbaik di sorga, makanan dan minuman, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Kalau kita baca ini, jelas motivasi hati kita untuk mengejar kenikmatan tersebut besar sekali. Sehingga dunia kita akan merasakan rendah. Dunia yang sementara kita akan anggap sebagai sesuatu yang hina dan tidak ada artinya. Ini tentang pembahasan hari kiamat. Nah diterangkan oleh Ibnu Taimiyah tadi ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah pengaruhnya dalam memotivasi manusia dalam kebaikan, menyempurnakan iman lebih besar lagi dibandingkan. Tapi adakah kita yang sudah merasakannya? Jawabannya sangat sedikit. <clears throat> Karena ilmu yang kita pelajari cuma menjadi sekedar wawasan. Tidak kita tindak lanjuti. Harusnya masih ada perenungan setelah itu. <clears throat> Harusnya masih ada perenungan setelah itu oleh karena itu, Syekh Rahman As-Sa'di dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid menyebutkan satu faedah penting sehubungan dengan <clears throat> bagaimana cara apa ini membentuk dalam diri kita pengaruh positif yang sangat luar biasa seperti yang saya jelaskan tadi setelah kita mengkaji kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar nanti pemahaman yang agung ini, ilmu yang mulia ini benar-benar bisa memberikan buah yang maksimal dalam diri kita, membentuk sifat-sifat dan unsur-unsur ketakwaan dalam diri kita sehingga menjadi seorang hamba yang sempurna. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid, kata beliau, ketika menjelaskan cara untuk meraih ma'rifatullah yang tadi menghasilkan rasa takut, rasa cinta kepada Allah, dan rasa malu kepadanya. Kata beliau mengatakan, وسبيل هذه المعرفة يكون باستخضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى tata'atharul qulubu bi athariha wa muqtadayatiha. Kata beliau, cara untuk meraih ma'rifatullah yang agung ini, ma'rifatullah yang tadi disebutkan menghasilkan, menumbuhkan rasa takut dalam diri kita, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, rasa malu kepadanya. Caranya adalah dengan istihdor, selalu menghadirkan makna kandungan dari nama-nama Allah yang maha indah ini dan berusaha memasukkannya, meresapinya ke dalam hati kita. Jadi karena yang mau dirubah ini hati kita intinya, maka kandungan tadi kita harus masukkan ke dalam hati kita. Dan memang sebagian orang mungkin berpikir, bagaimana caranya bisa merubah hati kita? Subhanallah, jangan ucapkan ucapan ini. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau pemahaman ilmu yang lain saja, nasihat saja ya, kita dengarkan nasihat ceramah, ada orang yang tadinya, wah pokoknya sulit untuk berubah. Pelaku maksiat selalu tenggelam dalam mengikuti hawa, hawa nafsu. Mendapatkan nasihat, dinasehati, ternyata nasihatnya menyentuh hati, langsung dia bisa berubah. Nah bagaimana kalau nasihat tersebut menyangkut kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang merupakan apa ini pemahaman ilmu yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam. Jadi jangan kita pikirkan dengan logika kita. Kita yakin ilmu yang paling mulia ini, yang paling tinggi kedudukannya ini, pengaruhnya paling besar dalam merubah jiwa dan memperbaiki hati manusia. Jadi, meresapinya ke dalam hati, supaya hati manusia itu tata asaru mendapatkan pengaruh positif. Hati manusia tersebut berubah menjadi lebih baik dengan pengaruh-pengaruhnya dan kandungan-kandungan yang didapatkan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Watamtali'u ubi ajalil ma'arif sehingga hati manusia pun terisi dengan ilmu pengetahuan yang paling agung, yang paling mulia. Jadi, hati ini perlu dibenahi dulu. Kalau hati kita selama ini banyak diisi dengan syahwat, diisi dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, memang untuk dimasukkan ilmu yang bermanfaat itu berat dan perlu perjuangan. Perlu dipaksa dulu. Ibaratnya kalau ada gudang yang penuh dengan barang-barang, kita ingin masukkan barang-barang yang baru, ya kita harus kerja keras dulu mengeluarkan barang-barang lama atau yang sudah rusak yang terdapat dalam gudang, kemudian dikeluarkan baru dimasukkan yang baru. Karena ingat kaidah yang saya pernah sebutkan dulu dari ucapannya Ibnu Qayyim, annal mahallal wahid la yajtami'u fihi ziddan. Pada tempat yang satu tidak akan terkumpul dua hal yang bertentangan. Bagaimana mungkin ilmu yang paling agung, paling mulia, paling besar pengaruhnya dalam membentuk keimanan bisa terkumpul dengan hawa nafsu, kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Kemudian ketergantungan kepada makhluk, lemah dalam tawakal. Perasaan tidak malu ketika berbuat keburukan. Bagaimana mungkin ilmu yang agung ini akan masuk kalau dalam hati manusia penuh dengan apa ini pemahaman-pemahaman buruk atau sifat-sifat buruk tersebut. Jadi hati ini dimasukkan, dipaksa untuk masuk ilmu tersebut sambil berusaha kita melakukan pembersihan hati kita dengan apa yang diterangkan oleh para ulama, istighfar kepada Allah, kemudian banyak melakukan tazkiyatun nufus dengan cara yang benar, meresapinya ke dalam hati supaya hati ini dipenuhi dengan ilmu yang agung tersebut. Kata beliau selanjutnya, "Famathalan" asma'ul azamati wal kibriyai wal majdi wal jalali wal haibati tamla'ul qalba ta'ziman lillahi wa ijlanan lahu. Contoh misalnya. Nama-nama yang mengandung pengertian al-azamah, keagungan Allah. Kebesarannya, kemuliaannya, ketinggiannya. Ini akan memenuhi hati manusia, menjadikan hati manusia dipenuhi dengan perasaan ta'zim, pengagungan, dan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kembali berkali-kali saya ulang ketika kita membahas contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah. Mungkin kalau kita ulangi rekaman yang pernah kita rekam atau tulisan yang pernah kita tulis, kita akan sering mendengar saya mengatakan sewaktu menyebutkan makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah kataba kitabatan wa huwa indahu fawqal arshi inna rahmati sabakat ghadabi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan sebuah kitab di sisinya di atas arsnya, sesungguhnya rahmatku mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Apa yang kita pahami dari hadis ini? yang kita fahami bahwa bentuk-bentuk rahmat, kasih sayang, dan kebaikan Allah kepada hambanya itu lebih kian luas dan bermacam-macam. Sehingga nama-nama Allah yang menunjukkan kebaikannya, rahmatnya, keba kemuliaan yang diinginkan bagi hambanya demikian banyak dan bermacam-macam. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, maha berbuat baik kepada hamba-hambanya, Al-Bar, <clears throat> kemudian Al-Jawad yang maha dermawan, Al-Mu'ti yang maha pemberi, al wahab maha pemberi anugerah, Al-Mannan. Belum lagi nama-nama yang berhubungan dengan kasih sayangnya, pengampunannya, Al-Ghafur, apa ini, at tawab al ghafar Al-Afu, maaf-maaf. Kalau kita dengar nama-nama ini, kita renungkan kandungannya yang ternyata menyebutkan berbagai macam bentuk-bentuk kasih sayang dan kebaikan yang Allah limpahkan ke dalam diri hambanya apa yang akan timbul dalam hati kita? Kita akan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi hamba-hambanya. Dan kita pun termasuk di antara hamba yang disayanginya tersebut. Buktinya kita diberi hidayah. Buktinya kita banyak melanggar perintahnya, banyak berbuat maksiat bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tetap memudahkan bagi kita sebab-sebab untuk kita ingat kepada kepadanya. Buktinya kita yang punya jasa sedikit terhadap Islam, tapi tetap dimuliakan bisa mengenal Islam yang benar, mengenal jalan sunnah, mengenal jalan salafus soleh, mengenal ilmu yang paling agung dalam Islam. Padahal banyak orang-orang lain yang tidak kenal keagungan ilmu ini. Terlalu banyak bukti yang menunjukkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang dilimpahkannya kepada kita makhluk yang lemah. Banyak berbuat maksiat, kurang bersyukur, terlalu panjang angan-angan terhadap dunia, kurang cinta kepada akhirat, selalu lalai meskipun sering mendengarkan peringatan. Ini bukti yang menunjukkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menunjukkan bahwa memang rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului dan mengalahkan kemurkaannya. Ini jelas yang akan timbul dalam diri kita waktu kita membaca nama-nama yang mengandung sifat-sifat agung yang demikian tinggi tersebut. Contoh berikutnya kata beliau. Jadi tadi Nama-nama yang mengandung arti Allah, keagungan, kemuliaan, kebesaran, ketinggian, ini akan menjadikan kita takut mengagungkan Allah dan memuliakannya. Karena nah, kalau kita memuliakan manusia, kita memuliakan pemimpin kita, atasan kita, memuliakan seorang pejabat, mungkin karena kita mengatakan dia punya kekuasaan, dia punya wibawa, maka kalau kita renungkan kekuasaan makhluk bagaimanapun besarnya jelas Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan kekuasaan itu bisa didapatkannya adalah dari kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Tentu ini akan menjadikan hati kita dipenuhi rasa ta'zim, pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang melebihi dari pengagungan kita terhadap semua makhluk. Kemudian kata beliau, wa asmaul jamali wal birri wal ihsani wal rahmati wal judi tamla'ul qalba mahabbatallahi mahabbatan lillahi wa syauqan lahu wa hamdan lahu wa syukran demikian pula nama-nama Allah yang mengandung arti al-jamal kemaha indahannya al-bar kebaikannya al-ihsan maha baik berbuat baik kepada hambanya rahmat aljud kedermawanannya. Kita pahami nama-nama ini akan menjadikan hati kita dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Karena kita mencintai manusia, pertimbangannya karena manusia karena kita mencintai sesuatu di dunia ini bisa jadi karena kebaikan orang tersebut dia sering berbuat baik kepada kita atau karena keindahan yang kita anggap dia memilikinya, maka kita mencintai makhluk karena itu kalau kita renungkan kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka semua kemahaindahan, keindahan dari semua segi ada pada zatnya, pada nama-namanya, sifat-sifat, dan semua perbuatannya. Belum kalau kita renungkan kebaikan-kebaikannya yang berbagai macam seperti yang saya jelaskan tadi, ini akan memasukkan, memenuhi hati kita dengan rasa cinta kepadanya, rindu untuk bertemu dengannya, selalu memuji dan bersyukur kepadanya. Kemudian kata beliau, wa asma'ul izzi wal hikmati wal ilmi wal qudrati tamla'ul qalba khudu'an lillahi wa khushu'an wa inkisaran baina yadayhi. Nama-nama Allah yang mengandung al-izz keperkasaannya. Al-hikmah hikmahnya menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Al-ilmu pengetahuannya, al-qudrah kemahakuasaannya. Jadi nama-nama tentang kekuatannya, keperkasaannya. Ini kalau kita fahami akan memenuhi hati kita dengan rasa tunduk, khusyuk, dan selalu merasa inkisar, merasa diri remuk, butuh untuk disempurnakan kekurangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang Maha Perkasa, Dia yang Maha Kuat, Dia yang Maha Kuasa atas segala sesuatu maka dengan ini menjadikan harapan kita kepada makhluk putus karena makhluk sendiri butuh untuk disempurnakan. Mereka sendiri tidak sempurna dan bergantung kepada Allah. Maka mengapa kita bergantung kepada makhluk yang juga butuh seperti kita? Sementara zat yang maha mampu, yang maha kuasa, yang maha perkasa ada dan dekat memudahkan pertolongannya kepada hamba-hamba yang memohon pertolongan kepadanya. Kenapa tidak kita langsung ungkapkan ketergantungan kita, permohonan kita dan pengharapan kita kepada kepada Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini akhirkan perasaan demikian dalam diri kita. Kemudian wa asmaul ilmi wal khibrati wal ihatati wal muraqabati wal musyahadati tamla'ul qalba muraqabatallahi muraqabatan lillahi fil harakati was sakanati wa hirasatan lil khawatiri anil afkari radiyati wal iradatil fasidah. Selanjutnya, memahami nama-nama Allah yang berhubungan dengan kesempurnaan ilmunya, ketelitian pengetahuannya yang meliputi segala sesuatu, luasnya pengetahuan Allah sehingga tidak ada satupun yang luput darinya, pengawasannya, persaksiannya yang sempurna, ini akan memenuhi hati manusia dengan perasaan apa? Muraqabat Allah, selalu merasakan pengawasannya, baik ketika kita bergerak maupun diam. Baik ketika, ketika dalam keadaan beraktivitas maupun ketika kita sedang merenung, terdiam. Dan melimpulkan dalam diri kita hirasah, selalu berusaha menjaga bisikan-bisikan jiwa kita dari pikiran-pikiran yang buruk, dan keinginan-keinginan yang rusak. Karena kita tahu bahwasanya innallaha alimun Bidhati sudur. Allah mengetahui apa yang terdapat dibisikkan dalam hati manusia, dalam dada manusia. Ini akan menjadikan kita selalu merasakan pengawasannya, bahkan kita menjaga hati kita dari keinginan-keinginan buruk. Selalu kita berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita agar tidak menimbulkan keinginan-keinginan buruk dalam diri kita melahirkan pikiran-pikiran yang buruk dalam <clears throat> dalam pikiran kita. Wa asma'ul ghina <clears throat> wal lutfi tamla'ul qalba iftiqaran wa iftiraran ilaihi wa iltifatan ilaihi kulla waqtin fi kulli hal. Nama-nama yang menunjukkan sempurnanya kekayaan, kecukupan, kemaha tidak butuhan Allah kepada makhluknya. Wal lutuf kelembutannya ini akan memenuhi hati manusia dengan perasaan iftikhar, selalu menyandarkan kebutuhannya, meminta hajatnya, dan segala sesuatu yang sangat dibutuhkannya dalam kehidupan, serta hanya menoleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktu dan setiap keadaan. Jadi, perhatikan ya, sudah berapa banyak sisi-sisi penghambaan diri yang demikian agung bisa kita sempurnakan kalau kita merenungi dengan seksama kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengusahakannya untuk apa ini memasuk, memasukkan pengaruh-pengaruh baiknya, pengaruh-pengaruh positifnya dalam dalam hati dan jiwa kita. <clears throat> Kata beliau selanjutnya, <clears throat> ini masih ucapannya Syekh Abdurrahman Rahman As-Sa'di. Fahadhihi al-ma'arifu allati tahsulu lil qulubi bisababi ma'rifatil abdi bi asma'ihi wa sifatihi wa ta'abbudihi biha lillahi la yuhassil la yuhassilul abdu fid dunya ajalla wala afdala wala akmala minha ini peringatan penting kata beliau pengetahuan ini ilmu-ilmu yang agung ini perenungan-perenungan yang besar ini yang didapatkan yang meresap ke dalam hati manusia dengan sebab seorang hamba mengetahui kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan kemudian dia beribadah kepada Allah dengan kandungannya kata beliau seorang hamba tidak akan mendapatkan satu pemberian pun di dunia tidak mendapatkan satu anugerah pun satu petunjuk satu kebaikan pun di dunia yang lebih agung, lebih utama dan lebih sempurna dari pengetahuan dan ilmu yang sangat agung ini. Jadi tidak ada satu pemberian. Ayol ikhwatu fillah. Bayangkan bagaimana harusnya kita bersyukur dengan kesyukuran yang sebesar-besarnya. Dengan kita mengenal jalan sunnah, kita bisa sampai kepada pemahaman ilmu yang agung ini dalam keadaan murni, dalam keadaan benar, insya Allah, sebagaimana yang Allah kehendaki tentang pemahaman nama-nama dan sifat-sifatnya. <clears throat> Tidak ada satu pemberian pun yang lebih utama dibandingkan ini. <clears throat> Tidak ada satu anugerah pun yang Allah berikan kepada hambanya melebihi dari besarnya anugerah ini. <clears throat> Wahia afdalul ataya minallahi abdihi Wahy ruhut tauhidi wa rauhuhu wa man iftataha wa man infataha lahu hadzal babu in fatahalahu babu tauhidil khalisi wal imanil kamil. Kata beliau selanjutnya, maka inilah pemberian anugerah yang paling agung dari Allah kepada hambanya. Dan inilah ruh tauhid. Bahkan termasuk rauhuhu, ya. Ini adalah ruhnya tauhid yang menghidupkan tauhid seseorang dan termasuk rauh yakni penolong pendukung tauhid atau keindahan tauhid. Yang tauhid tidak akan dikatakan indah memiliki apa ini aroma yang baik, aroma yang yang wangi tanpa diisi dengan dengan roh tauhid yaitu memahami nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi beribadah yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan bernilai dan bermakna indah tanpa didasari dengan pemahaman keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka barang siapa infatahalau terbuka di hadapannya pintu-pintu ilmu yang agung ini, maka sungguh telah terbuka terbentang lebar di hadapannya pintu tauhid yang murni dan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Masyiral ikhwah wal akhwat fid din a'azzakumullah kita lihat bagaimana agungnya kedudukan ilmu yang mulia ini dan bagaimana bahwa semua permasalahan-permasalahan yang selama ini apa ini menyelimuti pikiran kita tentu ketika kita belajar telah mengenal agama kita masing-masing risau kenapa saya kok melaksanakan sholat seringnya konsentrasinya buyar <clears throat> kenapa dalam pikiran-pikiran saya angan-angan terhadap dunia terlalu berlebihan, kecintaan terhadap dunia terlalu berlebihan dan persiapan untuk menghadapi hari akhirat selalu lemah. Padahal saya tidak ingin seperti itu. Maka jawabannya, bagaimana mungkin seseorang itu misalnya bisa merasakan khusyuk yang sempurna dalam sholatnya? Kalau kebesaran dan keagungan Allah yang dengan merenungkannya akan menimbulkan khusyuk dan ketundukan dalam diri manusia belum meresap ke dalam hatinya dia masih merasakan yang paling agung dan paling besar itu adalah kesibukannya atau apa-apa yang mengganggu pikirannya dalam salat tersebut. Maka ini yang menjadi permasalahan. Inilah yang kita butuh untuk merenungkannya dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan-kebaikan tersebut sempurna dalam sempurna dalam diri kita. Oleh karena itulah secara kesimpulannya di sini Syekh Abdul Razak dalam pembahasan yang saya sebutkan tadi, bagaimana konsekuensi dari pemahaman nama-nama Allah dalam memberikan pengaruh-pengaruh positif bagi seorang hamba dalam menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah dalam hatinya. Beliau mengatakan, ada beberapa hal yang saya tidak baca saya langkai di sini. Beliau mengatakan, "Wa bihadza yu'lamu annal ubudiyata bi jami'i anwa'iha raji'atun ila muqtadayatil asma ila muqtadayatil asma'i was sifat. Maka dengan inilah kita ketahui kita ketahui bahwasanya yang namanya ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, yang namanya keimanan, ketaatan kepada Allah, dalam semua bentuknya, semua jenis-jenisnya, semua unsur-unsur yang akan membentuknya menjadi sempurna, semua itu kembali kepada pemahaman terhadap kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi, semakin banyak yang kita faham dari kandungan nama-nama dan sifat Allah, semakin banyak yang kita renungkan dalam diri kita, kita, kita resapi dalam hati kita, maka semakin sempurna pula bangunan ubudiyah, bangunan keimanan, bangunan ketaatan yang akan terbentuk dalam diri kita sehingga semakin lama menjadi semakin sempurna dan semakin memberikan buah yang manis yaitu berupa kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada fa innahu yata'akkadu ala kulli mus, kulli 'abdin muslimin ay ya'rifa rabbahu wa ya'rifa asma'ahu wa sifatahu ma'rifatan sahihatan salimatan wa ay ya'lama ma tadammanathu wa atharahu wa mujibatil ilmi biha fa bihadha ya'dhu hadzul 'abdi wayak mulu nasibuhu minal khair kata beliau karena itulah ini semua menjadikan keharusan besar bagi seorang hamba seorang hamba yang muslim yang ingin menginginkan kebaikan untuk dirinya agar dia itu mengenal Allah mengenal kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya dengan pemahaman yang benar mengenal yang kemudian melahirkan rasa takut dalam dirinya, rasa rindu untuk bertemu Allah dan malu berbuat keburukan di hadapannya dan memahami kandungan serta pengaruh dari nama-nama dan sifat-sifatnya serta konsekuensi dari pemahaman nama-nama tersebut yang dengan ini akan menjadikan bagian kesempurnaan iman seorang hamba semakin besar dan menjadikan kesempurnaan kesempurnaannya dalam meraih kedudukan-kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin semakin tinggi dan semakin sempurna pula. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah, ternyata ilmu yang agung ini yang alhamdulillah kita dimudahkan sedikit demi sedikit dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan yang ada dalam diri kita, kita dimudahkan untuk bisa belajar kita mengenal saja kita sudah bersyukur. Tidak salah faham saja kita sudah banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Maka kebaikan ini jangan putus. Hendaknya kita teruskan. Betapa banyak pengaruh-pengaruh positif yang kita dapatkan saat ini, kita sadar maupun tidak sadar setelah banyak kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya setidaknya kita semakin rajin berdoa karena kita ketahui Allah itu qaribun mujibud da'wat, maha dekat dan maha mengabulkan doa dan permohonan hamba-hambanya. Setidaknya dalam masalah tawakal, penyandaran diri yang tadinya kita bergantung kepada makhluk, bergantung kepada pekerjaan kita, bergantung kepada obat misalnya. Ini bisa kita benahi. Ternyata bergantung kepada makhluk tidak benar, tidak ada manfaatnya, karena tidak ada yang mampu untuk memperbaiki keadaan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya rasa takut dan pengharapan kita yang dulu kita tujukan kepada makhluk yang lemah seperti kita menjadi berkurang untuk kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka ini pengaruh-pengaruh positif yang mungkin sadar atau tidak sadar telah banyak kita rasakan perubahan dari kita dalam apa ini <clears throat> memiliki hal-hal tersebut yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal-hal tersebut lebih sempurna lagi kita kita rasakan dan dan kita miliki. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, ikhwatal Islam kaum muslimin para pendengar radio Roja, azakumullah. Ini sekedar peringatan dan sekedar pengulangan ya, mengingatkan kembali apa-apa yang telah kita sering sisipkan atau sering kita kaji dalam kajian-kajian kita waktu membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak lain tujuan saya adalah agar membuat kita semakin bersemangat mengulangi kembali pelajaran tersebut, mengulangi kembali ilmu yang agung tersebut karena kedudukannya demikian tinggi dan inilah jalan utama yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau kita tempuh dengan sebaik-baiknya akan membawa kita kepada kedudukan-kedudukan yang mulia, meraih kesempurnaan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah untuk kajiannya saya cukupkan dan mohon maaf, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari kajian kita ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi kita petunjuknya dan memudahkan kebaikan-kebaikan untuk kita dengan memahami dan mengamalkan agamanya, mengamalkan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sekali lagi afan atas segala kekurangan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih untuk Al Ustaz Jazakallah Heran atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sebagaimana biasa kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Satu penanya pembuka untuk di kesempatan pagi ini sudah ada Umu Hanif di Depok. Silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, anak-anak saya kan waktu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Hanif. Eh, silakan Ustaz. Iya. Sebenarnya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang fitri. Diakui oleh semua fitrah manusia. Katakan bukti keberadaan Allah adalah dengan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Alam semesta beserta isinya. Adanya matahari dengan keteraturannya, yang terbit selalu pada waktunya, terbenam pada waktunya, dengan sinarnya, adanya bulan, adanya pergantian siang dan malam, bukti-bukti yang disaksikan oleh manusia. Bahkan penciptaan manusia. Siapa yang mengaturnya? Di rahim ketika manusia itu masih dari masih berupa air mani, kemudian gumpalan darah, daging, tumbuh tangannya, matanya sempurna sampai kemudian keluar. Siapa yang menjadikan apa ini e, janin tersebut mengalami proses yang demikian kalau bukan ada zat yang maha kuasa yang mengaturnya? Apakah yang mengaturnya adalah orang tuanya, bapaknya atau ibunya? Jelas tidak, karena dalam perut dia. Jadi sebutkan bukti-bukti kekuasaan demikian. Kemudian sampaikan kepadanya bahwa tidak mesti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Ini jelas merupakan perkara yang diterima oleh semua manusia. Contohnya, manusia dikatakan punya ilmu. Apakah kelihatan ilmunya? Manusia dikatakan punya ruh. Apakah kelihatan ruhnya? Dan banyak hal-hal yang kita ketahui bahwa itu ada. Bahwa kita katakan misalnya manusia punya punya pikiran, kelihatan pikirannya tidak ada, tidak ada kelihatan. Tapi semua orang sepakat mengatakan manusia ini punya pikiran, manusia ini punya pemahaman, punya ilmu, dia punya roh dan seterusnya. Jadi sampaikan kepada mereka logika seperti itu, kemudian tanamkan kepada diri mereka bahwa apa ini <clears throat> kesempurnaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang fitrah. Yang mungkin ini hanya akan rusak kalau ada pengaruh-pengaruh dari syaitan, bacaan-bacaan yang tidak benar, pengaruh pemikiran-pemikiran yang sesat dan rusak yang menjadikan manusia kemudian ragu terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang padahal ini merupakan fitrah tabiat setiap manusia yang berakal sehat mesti akan akan mengakuinya. Nah, Baik, terima kasih untuk Al Ustaz Jazakallah Heran. Semoga bermanfaat untuk Umum Hanif dan pendengar yang lainnya. Di kesempatan selanjutnya kami masih memberikan kesempatan via telepon 0218236543. Kami coba untuk menyapa dan menerima kembali di kesempatan uh, kedua ini. Halo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, silakan Bapak dengan siapa dari mana Bapak? Pak Khairuddin di Rio, Uh, eh, silakan Bapak. Eh, mau nanya masalah uh, ini masalah akidah ataupun tauhid kita tentang masalah uh, salah satu uh, yang di yang tidak diterima nanti di akhirat ataupun untuk masuk surga gitu. Uh, tentang masalah uh, minta bekam gitu kan minta diterangkan kembali Ustaz bagaimana tentang masalah pembekaman yang diminta oleh seseorang uh, tentang kemasukannya untuk dalam di, di, akhirat nanti untuk masuk surga ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya, uh, kemungkinan mungkin Bapak ini salah ingat ya, yang disebutkan dalam hadis tersebut layas tarkun meminta di rukyah bukan meminta di bekam. Iya. Hadisnya Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang umatnya ketika beliau diperlihatkan umat-umat yang terdahulu kemudian umat beliau wa ma'hum sabuuna alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal adab yang bersama mereka ada orang-orang dari umatku yang masuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian beliau mengatakan mereka itu adalah humul ladina la yastarkun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah, tidak melakukan tatoyur yang mengandung menisbatkan kesialan dan keberuntungan kepada makhluk selain Allah dan tidak melakukan pengobatan dengan kai besi panas dan juga mereka adalah orang yang semata-mata bertawakal kepada Allah. Jadi yang disebutkan dalam hadis tadi meminta diruqyah karena meminta diruqyah ini menjadikan kita tergantung kepada makhluk, mengurangi tawakal kesempurnaan tawakal kita kepada Allah dan segala sesuatu yang yang mengurangi kesempurnaan tawakal yang menjadikan seseorang itu Eh, berpeluang kehilangan kesempurnaan imannya menjadikan dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mau surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini mungkin yang dimaksudkan. Adapun kalau bekam sendiri, bekam kita ketahui disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagai pengobatan yang bermanfaat. Tentu saja jika ditempatkan atau dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Jadi bekam sendiri e, melakukannya tidak ada larangan, bahkan dianjurkan. Cuman kemudian ada beberapa hadis yang baif yang sering di, diamalkan. Mayoritas hadis-hadis yang menentukan waktu bekam, kapan berbekam, kapan tidak, tidak pas. Ini semua mayoritas hadisnya baif. Ada satu hadis yang sahih disahihkan atau dihasankan oleh Syar Bani ini pun masih ber, berselisih. Ada diperselisihkan tentang sanatnya. Beliau menghasankannya. Asyaukani mengatakan kullu ahadith kullu hadithin fi ta'yini waktu hijama batilah Batil kata beliau. Semua hadis-hadis yang menyebutkan penentuan waktu berbekam itu batil kata Syaukani dan para ulama yang lainnya. Yang jelas berbekam secara bekamnya sendiri kalau dilakukan dengan benar dan orang yang faham maka ini bermanfaat insya Allah dengan izin Allah sepanjang kita tidak apa ini menyandarkan kesembuhan kepada orang yang membekam kita atau menjadikan tergantung kepadanya harusnya kita menjadikan itu cuma sebagai sebab yang diperbolehkan kita bergantungnya dan bersandarnya mengharapkan kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Di kesempatan berikutnya kami masih akan angkat pertanyaan dari telepon uh, di kesempatan ketiga 0218236543 kami angkat dan sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak sebelumnya dikecilkan atau agak jauh dari radio monitornya Bapak. Nah, dari mana Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Ya, saya Firman. Iya, dari mana? Dari Cilengsi. Silakan Pak Firman. Iya. Ya, saya mau tanya Pak Ustaz. Tadi uh, pembahasannya masalah tauhid akidah. Uh, nah, salah satu yang uh, membahas masalah tauhid dan akidah itu kebesaran nama-nama Allah Subhanahu wa taala Iya. adalah itu ada dari Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mm -hmm. hmm, hmm. Nah, boleh saya tanya Ustaz bisa ada penjelasan masalah itu? Iya. Masalah As'ariyah wal Maturidiyah yang banyak membahas masalah tauhid, masalah nama-nama Allah, masalah iya. uh, sifat-sifat Allah itu. Baik. Assalamualaikum nah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Silakan Ustaz. Ya. Uh, pembahasan yang disebutkan tadi Asy'ari dan Maturidiyah yang bahas tentang kebesaran dan keagungan Allah maka kalau kita lihat pemahaman dari kedua akidah ini, itu banyak bertentangan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Lihat saja di buku-buku yang menjadi rujukan mereka dalam akidah, dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak ada pembahasan yang didasarkan dengan dalil, mengambil kaidah dari dalil, karena justru mereka menjadikan sandaran penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan akal. Makanya mereka mengatakan ada sifat-sifat yang diterima oleh akal, ada yang tidak diterima oleh akal. Sehingga mereka membatasi sifat-sifat Allah, nama-namanya dengan jumlah tertentu yang hanya sesuai dengan akal saja. Yang tidak sesuai dengan akal berusaha untuk ditakwilkan atau dipalingkan eh, maknanya kepada hal yang mereka anggap sesuai dengan akal. Jadi tidak benar kalau mereka itu banyak membahas masalah ini. Tidak benar banyak orang-orang yang kalau kita tanya tokoh-tokoh yang mengaku memiliki pemahaman ini tidak paham benar tentang masalah akidah tersebut. Yang mereka bahas hanya cuman yang katanya ini sesuai dengan akal, ini tidak sesuai dengan akal. Bagaimana mungkin ayat Al-Quran tidak sesuai dengan akal? Akalnya siapa? Bagaimana mungkin kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dibatasi namanya dengan pembatasan yang berasal dari akal manusia? Ada sifat yang jumlahnya cuma 20, ada yang sekian dan sekian dibatasi dengan akal manusia. Oleh karena itu mereka pun berselisih dalam masalah dalam masalah-masalah tersebut. Jadi mereka ini membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah hanya menjadikan pertimbangan akal semata-mata. Sebagian dari sifat mereka tolak. Alasannya seperti misalnya waktu kita katakan Allah menyebutkan bahwa dia mencintai hamba-hambanya dan hamba-hambanya pun mencintai dia. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Mereka mengatakan tidak pantas kalau Allah itu mencintai manusia. Ini maksudnya adalah irodatul khair, kehendak untuk berbuat kebaikan. Jadi kembali kepada sifat irodah, keberkehendak. Kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan bahwa dia mencintai hamba-hambanya. Kenapa kamu merubah dengan mengartikannya ini adalah kehendak untuk berbuat kebaikan? Apakah tidak Allah tidak mampu untuk mengungkapkan dengan bahasa kehendak berbuat kebaikan sehingga harus diungkapkan dengan bahasa lain? Kemudian kata mereka, kalau kita menetapkan cinta berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan Allah memiliki sifat yang kita tetapkan tapi kita bedakan dengan sifat makhluk. Sementara sebagaimana mereka misalnya menetapkan Allah itu memiliki kehendak. Kita katakan makhluk juga memiliki kehendak. Apakah sama kehendaknya makhluk dengan Allah? Jawabannya tidak. Maka demikian pula dalam masalah cinta Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Demikian pula dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat yang lainnya. Tidak sama hakikatnya dengan apa yang ada pada makhluk karena nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kemahabesarannya, kesempurnaannya, keagungannya. Adapun nama-nama dan sifat-sifat makhluk sesuai dengan kemahlukannya kekurangannya dan keterbatasannya. Nah, Baik, saya jazakallah heran atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan dari pesan singkat yang terkait dengan masalah ini, Ustaz terkait dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini apabila ada kajian atau karya ilmiah yang menjelaskan sisi-sisi penyimpangan dari akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah ini maka ada sebagian kaum muslimin yang serta-merta memberikan penilaian bahwasanya itu adalah bentuk pengkafiran pada kaum muslimin yang memahami atau masih berpemahaman Asy'ariyah atau Maturidiyah ini apakah benar ini Saya mohon memberikan penjelasan atau nasihat terhadap hal ini terima kasih Ya pertama ini adalah kesalahan fatal dari beberapa sisi di antaranya. Pertama, ketika kita mengkritik, menjelaskan pemahaman yang keliru, ini tujuan kita adalah untuk menasehati. Yang penting kita sebutkan bukti-bukti kesalahannya, bukti-bukti kekeliruannya. Kalau tanpa ada penjelasan, bagaimana kita bisa mengetahui kesalahan kita? Kalau semua yang salah didiamkan, bahkan terkesan dibenarkan, kapan orang bisa mengetahui kesalahannya? Yang penting kita menunjukkan dengan bukti, menunjukkan dengan penjelasan, dan kita juga tidak menyebutkan perorangan kita sebutkan cuma secara umum. Ini pemahaman ini salah, bukti kesalahannya adalah demikian, dan demikianlah pemahaman yang benar yang dipahami oleh para ulama sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan ini mengkafirkan kaum muslimin, pertama siapa yang mengkafirkan? Tidak mesti menyalahkan itu artinya mengkafirkan atau menganggap seseorang itu masuk neraka. Kemudian Siapa yang disebut sebagai kaum muslimin? Siapa yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin misalnya kebanyakannya berpemahaman asharia atau maturidin? Tidak benar. Buktinya di beberapa tempat kita menjelaskan pemahaman nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan akidah ahlu Sunnah Jamaah. Banyak yang diam-diam saja, tidak protes bahkan menerima. Seandainya mereka pemahamannya asharia, mereka mereka mesti akan langsung memberontak. Karena pemahaman akidah yang benar, sesuai pemahaman ahlu Sunnah Jamaah yang benar, ini sesuai dengan fitrah manusia mungkin ada pengaruh-pengaruh yang mungkin sempat dipelajari, kita pelajari dulu sedikit, baik di buku-buku yang sempat kita baca. Tapi tidak mesti semua orang yang pernah baca kemudian merasapi dan menjadikannya sebagai keyakinan karena bertentangan dengan fitrah manusia. Tapi akidah sunnah wal jamaah banyak kita sebarkan di pengajian-pengajian, kaset-kaset, ceramah-ceramah. Banyak orang yang mendengarnya, banyak yang menerimanya. Terbukti kajian-kajian yang diadakan oleh para ulama sunnah wal jamaah seperti Syekh Abdul Razak, kemudian Syekh Ali Hasan, kemudian apa ini Syekh apa ini Sulaiman, Syekh Ibrahim dan yang lainnya kajian-kajian umum seperti di Masjid Istiqlal atau di masjid-masjid besar lainnya banyak yang menghadiri dan mereka menyebutkan di dalamnya pembahasan-pembahasan masalah akidah, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa ada pengingkaran. Ini menunjukkan kaum muslimin itu di atas fitrah yang benar, tidak dikatakan bahwa mereka itu semua akidahnya Asy'ariyah ini adalah tidak benar. Tidak mesti kalau mereka mungkin pernah baca atau pernah diajarkan oleh gurunya kemudian dikatakan dia 100% meyakininya tidak. Banyak di antara mereka yang mungkin tidak paham karena memang tidak terlalu ditekankan. Mungkin di antara mereka mungkin yang hanya sekedar dengar tapi bingung tidak memahami hal ini. Maka kembali kepada fitrah mereka yang waktu kita jelaskan pemahaman akidah yang benar mereka ternyata menerimanya. Maka yang jelas ini menunjukkan bahwa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin yang memang punya kebaikan dalam dirinya untuk selalu di atas fitrah dan cenderung kepada akidah yang benar pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah turunkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan dalam petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah khairan atas jawabannya dan e, penjelasan yang disampaikan. Berikut kami angkat kembali dari pesan singkat yang e, kedua dari Umu Nabil di Bekasi yang bertanya, Ya Ustadz, apakah eh, rasa butuh harus dibutuhkan walau kita merasa sekarang dalam keadaan nyaman uh, seperti dengan kondisi rizki yang luas, sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya yang terkadang uh, rasa butuh terhadap apa yang Allah berikan itu sedikit demi sedikit berkurang Ustadz. Mohon nasihat uh, untuk Al Ustadz untuk uh, yang diberikan kenikmatan agar rasa ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang. Jazakallahu khairan Ustaz ya rasa butuh bahkan sangat butuh setelah tergantung kepada Allah harus selalu terus ada. Jika kita ingin nikmat tersebut Allah tetapkan dalam diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu menetapkan nikmat yang dilimpahkannya kepada seorang hamba kalau hamba tersebut selalu mensyukurinya, mengembalikan atau menisbatkan nikmat itu kepadanya dan selalu mengakui bahwasanya nikmat itu adalah pemberian dari Allah. Kalau bukan darinya maka seorang hamba tidak mungkin mendapatkan nikmat tersebut. Kalau saat ini kita merasakan nikmat kekayaan atau kecukupan dalam rezeki, kesehatan, ketenangan dalam hidup, maka apakah kita tidak ingin hal tersebut terus ada dalam diri kita atau kita inginkan terus ada? Jawabannya kita ingin terus ada. Taib siapa yang bisa menjaganya? Terus ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin terus terjaga, harusnya terus kita jaga syukur kita. Kita selalu tampakkan rasa butuh kita kepadanya dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita luput atau lalai dari masalah ini, naudzubillah min dalik, ini bisa menjadi sebab apa ini Allah Subhanahu wa taala akan mencabut hidayah dari dari seorang hamba. Nah, oleh karena itulah apa ini tentu saja nikmat yang terbesar yang harusnya disebutkan dalam pertanyaan tadi mungkin saya tidak dengar atau dilupakan, lebih besar daripada semua itu adalah nikmat untuk mengenal Islam dan pemahaman sunnah Nabi SAW. Ini yang paling kita butuhkan untuk selalu kita berdoa kepada Allah. Yang paling kita harus berusaha mempertahankannya dengan banyak bersandar kepada Allah agar ditetapkan nikmat yang paling besar ini kepada kita semua apalagi nikmat mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang kita dapatkan dengan pemahaman yang benar, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Nah. Baik Ustaz, terima kasih Jazakallah Heran atas nasihat dan jawabannya Di kesempatan ketiga masih kami angkat dari pesan singkat Ustaz e, Barakallahu Fik, tolong e, saya Ustaz, tolong nasihati saya Saya takut hati saya ini mati karena banyak dosa yang telah dilakukan Padahal saya sering untuk mendengarkan pengajian-pengajian dan majelis-majelis ilmu. Mengapa hal ini terjadi dan apa yang harus saya lakukan? Terima kasih dari seorang hamba Allah di Jakarta. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang maha mampu untuk menghidupkan hati yang mati. Dialah yang mampu untuk menumbuhkan kebaikan dan benih-benih ketaatan dalam hati seorang manusia karena dia yang menguasai hati manusia. Rasulullah SAW bersabda, Inna kulub bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia semua berada di antara dua jari-jari dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang menguasai hati manusia, dialah yang mampu bolak-balikannya, dialah yang mampu membukakan pintu kebaikan padanya. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebaik-baik cara untuk mengusahakan dalam mengusahakan kebaikan dalam dalam diri kita, dalam hati kita. Oleh karena itu, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan maksiat, agar dihindarkan dari sebab-sebab yang menjadikan hati kita mati, kemudian lakukan sebab-sebab yang disyariatkan dalam agamanya, banyak berzikir, membaca Al-Quran, berusaha memahami kandungan artinya, banyak meminta nasihat kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, banyak bergaul dengan orang-orang yang taat kepadanya karena ini akan memotivasi kita juga untuk mengikuti perbuatan mereka dan hindarkan sebab-sebab maksiat, jalan-jalan yang membawa kepadanya. Hindarkan terlalu berlebihan cinta dan mengejar dunia karena ini akan banyak mematikan mematikan hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga penanya ini dan memudahkannya untuk berubah, untuk bisa memperbaiki dirinya, untuk bisa menghidupkan hatinya dan mengisinya dengan kebaikan dan kepada kita kepada kita semua. Nah. Amin. Jazakallah khairan atas nasihatnya. Di kesempatan selanjutnya setelah tiga pesan singkat kami akan angkat kembali dari uh, penelpon di 0218236543 untuk di beberapa menit terakhir pertemuan kita di pagi hari ini. Halo. Nah, masih terputus. Kami berikan kembali kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon 0218236543 untuk di kesempatan selanjutnya dan kami coba untuk menyapa kembali. Halo. Iya. Halo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dari mana? Dari Abu Sahara di Kaltim. Uh, eh, dari siapa Pak? Mo mohon maaf. Abu Zahra. Abu Zahra di mana? Kaltim. Di Kalimantan Timur. Silakan Pak. Uh, di luar tema ini. ya, nah, uh, terkait tentang apa Pak? Silakan. Mengenai seorang akhwat bila mana udah ditinggal suaminya lebih dari tiga bulan, apakah dia bisa menerima ikhwah yang meminangnya demikian? Hmm. Iya. Itu saja, Bapak. Uh, itu saja, Pak ya. Iya. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, e, bagaimana Ustaz? Bisa menyimak? Iya, bisa menyimak. Silakan. Kalau nggak salah, kalau nggak salah dengar tadi anu ya, seorang perempuan iya. yang telah ditinggal suaminya lebih dari tiga bulan gitu. Nah, nah, iya. Bolehkah menerima pinangan dari eh, ikhwan yang lain? Ya, kalau ditinggal dalam keadaan tidak jelas dan waktunya masih baru tiga bulan, ya tentu ini belum bisa. Dia berusaha harus mencari kejelasan dari suaminya yang telah meninggalkannya, berusaha mencari informasi dan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya adalah kembali kepada pemerintah yang menangani pernikahannya waktu di awal kembali kepada pihak KUA sampaikan permasalahannya misalnya ditinggal tanpa tanpa apa ini tanpa pesan tanpa ada nafkah tanpa ada pemberitahuan bagaimana cara menyelesaikannya biasanya kalau pihak pemerintah e, berdasarkan apa ini pemahaman terhadap keterangan para ulama dalam masalah ini biasanya mereka akan memberikan waktu menunggu. Waktu menunggu dibutuhkan waktu misalnya pemerintah atau dalam hal ini eh, kita katakan pengadilan agama akan memberikan waktu ditunggu sampai setahun. Kalau tidak ada beritanya, tidak ada penjelasan apa-apa, tidak ada nafkah, maka diputuskan untuk di, dianggap dia telah menceraikan istrinya. Setelah itu ada diberikan waktu idah, masa idah seperti orang diceraikan. Tiga kali haid begitu. Jadi tidak tidak sampai cuma tiga bulan ini masih belum apa-apa ini. Jadi laporkan dulu pihak kepada pihak <clears throat> KUA. Nanti terjadi misalnya ya seandainya pihak KUA memutuskan misalnya setahun atau dua tahun disuruh menunggu, kemudian selesai masa iddah dia menikah misalnya. Konsekuensinya kalau suaminya kembali, suaminya kembali maka suaminya berhak untuk memilih kembali. Disuruh pilih dia, apakah dia mau kembali kepada istrinya, maka suaminya yang baru dikembalikan maha <clears throat> dan dia ya suami yang lama harus menerima keadaan istrinya apapun yang saat ini <clears throat> terjadi atau kalau dia mau ya tidak dia apa e, cuman diminta dikembalikan maharnya kemudian istrinya itu tetap menikah dengan suaminya yang baru. Ini pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang sahih di zamannya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. <clears throat> Ketika ada salah seorang di zaman beliau, seorang laki-laki diculik oleh sekumpulan jin. Ini riwayatnya sahih. Diculik oleh sekumpulan jin sampai mungkin setahunan. Akhirnya istrinya mengadu kepada Umar Ibn Khattab atau kepada pemerintah muslim saat itu. Setelah ditunggu, selesai masa idahnya, ternyata tidak kembali-kembali. Akhirnya, istrinya, hartanya, dia dianggap telah meninggal dunia, telah pergi. Hartanya sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Kemudian, uh, istrinya dinikah, eh, menikah lagi. Sampai akhirnya kemudian istrinya hamil. Hamil lagi dengan suaminya yang baru. Datanglah suaminya yang lama, yang pertama Ternyata dia ditawan oleh sekelompok jin kafir, kemudian jin kafirnya ber, berperang ya dengan jin muslim. Akhirnya dia ditawan, diketahui dia manusia muslim dikembalikan ke, ke Madinah pada waktu itu. itu ya sampai lama waktunya. Setelah dia kembali beberapa bulan atau setahun mungkin saya nggak lupa, yang jelas riwayatnya sahih. Dia kembali, dia mendapati istrinya, hartanya sudah dibagi-bagi, istrinya sudah dinikahi orang, akhirnya dia mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian dia disuruh memilih. Pertama harta warisannya diambil kembali <clears throat> karena itu haknya. Yang kedua untuk istrinya disuruh memilih dia. Apakah dia mau dikembalikan <clears throat> maharnya saja atau dia ingin ke istrinya kembali. Maka ternyata <clears throat> pada waktu itu dia memilih maharnya dikembalikan saja dan istrinya di direlakan untuk menikah sama orang lain karena memang sudah demikian keputusannya. Jadi ini yang harusnya dilakukan. Adapun kalau masih tiga bulan maka ini belum. Jadi laporkan kepada pihak KUA nanti mereka yang akan berijtihad karena mereka nanti yang bisa menanggung dan menyelesaikan masalah ini jika timbul kendala-kendala di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan selesainya urusan masalah ini. Nah. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah khairan atas uh, nasihat dan jawabannya. Kami angkat pertanyaan terakhir Ustaz ya untuk di kesempatan pagi hari ini datang dari pendengar kita Bapak uh, Abu Abdullah di Bekasi yang bertanya, Ya Ustaz kami meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini dengan menjaga Al-Quranul Karim dan As-Sunnah hingga hari kiamat. Yang jadi pertanyaan kita sudah uh, jelas dan mengetahui bagaimana penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Namun bagaimanakah hakikat penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap As-Sunnah ini? Di mana banyak kita dapati adanya persangkaan hadis sahih ternyata dhaif atau sebaliknya Ustaz. Dan apa yang harus dilakukan saat ini di mana ada sebagian duat yang melakukan eh, tashkik atau melancarkan keraguan-raguan terhadap kitab sahih Bukhari atau sahih Muslim. Mohon penjelasan dari hal ini jazakallah khairan Ustaz. Iya, tadi pertanyaannya penjagaan Al-Quran telah jelas. Kalau penjagaan hadis yang belum jelas, nah ini pertanyaan yang keliru. Nah. Bukan berarti Al-Quran dijaga, tidak ada orang-orang yang berusaha untuk merusaknya. Banyak orang-orang yang berusaha merusaknya. Banyak orang yang uh, musuh-musuh Islam mencetak Al-Quran, diselipkan padanya keterangan-keterangan palsu atau uh, lafat-lafat yang tidak sesuai. Tapi kemudian Allah menjaganya dengan menghadirkan seorang penghafal Al-Quran misalnya yang tahu bahwa ini tidak benar. Yang kemudian juga Al-Quran di, dicetak kemudian dengan pengawasan seperti di percetakan apa ini yang ada di Arab Saudi, di Madinah <clears throat> apa ini Pak Malik Fahd ya percetakan Al-Qur'an yang dibuat oleh Raja Fahd ini betul-betul diteliti dijaga ini termasuk betul-betul penjagaan Al-Qur'an tapi tetap ada orang-orang yang berusaha untuk memalsukannya atau membuat keterangan-keterangan palsu menyebarkan pemahaman misalnya Al-Qur'an ini belum sempurna ada yang kurang seperti pemahaman orang-orang Syiah yang kufur dan sesat misalnya maka <clears throat> ini adalah uh, bukan berarti menunjukkan Al-Quran tidak dijaga. Maksudnya dijaga itu adalah dengan ada orang-orang yang apa ini selalu Allah hadirkan untuk memikirkan keterangan-keterangan yang palsu yang tidak benar dan berusaha untuk apa ini menjelaskan kepada umat tentang kepalsuan keterangan-keterangan tersebut dan kebatilannya. Ini yang pertama. Yang kedua, penjagaan terhadap Al-Quran bukan cuma dijaga lafadznya, tapi dijaga kandungan maknanya juga. Nah, maknanya Al-Quran dijelaskan dalam apa? dalam ayat lain dan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW yang ditugaskan oleh Allah menjelaskan makna Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nusila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran ya Rasulullah supaya kamu jelaskan kepada mereka apa yang telah diturunkan kepada mereka. Contohnya sholat Allah berfirman dalam Al-Quran, Wa akimus sholat dirikanlah sholat Apakah ada penjabarannya dalam Al-Quran? Bagaimana cara melaksanakan sholat dimulai dengan takbiratul ihram, ada empat rakaat, tiga rakaat, dua rakaat. Tidak ada penjelasannya. Cuma dikatakan dirikanlah sholat. Nabi SAW yang menjelaskan. Nah, apakah mungkin yang dijaga cuma lafadznya? Dirikannya sholat, tapi tidak dijaga cara pelaksanaannya? Jelas tidak mungkin. Berarti dengan dijaganya lafadz ini, kandungan maknanya pun dijaga, yaitu hadis-hadis Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaganya dengan Allah menghadirkan para ulama, para peneliti hadis Nabi SAW memisahkan hadis-hadis yang baik dan hadis-hadis yang yang sahih. Mem, apa ini menjelaskan tentang kepalsuan hadis-hadis yang dusta. Inilah makna sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis hasan yang terkenal yang dihasankan oleh para ulama yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin akan membawa ilmu ini dari setiap generasi orang-orang yang adil terpercaya di antara mereka. Tugas mereka adalah membersihkan dari ilmu agama ini tahrif, penyelewengan dari orang-orang yang melampaui batas, menyelewengkan makna Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang yang melampaui batas, intihal, pendustaan, pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama, dan pentakwilannya orang-orang yang jahil. Jadi, hadis Nabi SAW dijaga sebagai bentuk penjagaan terhadap Al-Quran karena tidak mungkin Al-Quran yang dijaga cuma lafadznya kemudian penjelasan maknanya tidak dijaga dan kemudian karena hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala maka wahyu semuanya terjaga kemurniannya adanya hadis-hadis palsu atau tersebarnya hadis-hadis yang baif yang kemudian dijelaskan oleh para ulama justru ini menunjukkan bahwa kemurnian Islam ini dijaga dan selalu ada orang-orang yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kemurnian Islam, memisahkan keterangan yang benar dari keterangan yang dusta dan dan palsu. Adanya sebagian dai-dai yang meragukan tentang hadis-hadis Bukhari dan Muslim, kita katakan tidak asing. Banyak orang-orang ahli bid'ah yang meragukan kebenaran Al-Quran, seperti orang-orang Syiah misalnya. Meragukan, dan mengatakan Al-Quran banyak dipalsukan, banyak ditambah dan dikurangi. Jadi syubhat-syubhat yang keluar dari mulut-mulut yang buruk seperti ini tidak perlu didengarkan. Kaburat kalimat dan takhruju min afwahihim. Sangat buruk dan besar kejelekannya kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Yang jelas, ucapan seperti ini tidak ada nilainya bagi seorang muslim. Alhamdulillah, kesepakatan para ulama tentang hadis-hadis Bukhari dan Muslim adalah hadis-hadis yang paling sahih. Bagaimana mungkin akal dijadikan sebagai pertimbangan. Apalagi akal orang-orang yang bodoh seperti orang yang mengucapkan ucapan ini tadi. <clears throat> Kalau akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan wahyu. Akal yang sehat yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun akal yang gila seperti yang diucapkan oleh orang-orang gila ini, maka jelas tidak akan bersesuaian dengan kebenaran yang bagaimanapun jelasnya karena dia adalah orang-orang yang yang tidak waras akalnya, yang dipenuhi dengan kerancuan dan syubhat dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kaum muslimin dari segala keburukan. Nah. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah heran. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita untuk di kesempatan uh, pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih jazakallah heran untuk al yang telah meluangkan waktunya dan memberikan nasihat yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada uh, hal yang akan disampaikan di penghujung acara kita? Uh, ya, mungkin nah. antum aja Baik. Nah, terima kasih uh, Wafika Barakallah untuk Al Ustaz Dan demikian saudaraku seiman Kajian ilmiah kita dari uh, Fikih Asmaul Husna Yang disampaikan oleh Al Ustaz Abdullah Taslim eh, MA Hafirullah Ta'ala yang beliau sampaikan secara langsung dari kediaman beliau di uh, Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas Alustad, uh, eh, kepada Alustad dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahi dan menjaga Alustad beserta keluarga. Juga untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Jazakumullahu khairan.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 Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullah Ta'ala. Roja 756 kHz